ada tunggalnya. Oh iya harusnya harusnya ngundang Pak, baru kemarin tak bawa kode tunggal saya di sini. Mantap dewi pol namu pol. Mana ada buat penyembuh, woi. Ayo ada buat penyembuh. Waling. Ini siapa ini? Acaranya 2013 ini programnya Mbak. Iya. Batasnya. Komandan komandan dari Brimob dulu dong untuk nyalain dong ayo ayo ayo ayo komandan komandan kita dulu ayo mari ayo, ayo, iya, iya, iya. silakan masih Eh Pak komandan kita nih dari Brimob yuk ah, <laughs> ayo ayo ayo yuk yuk yo. Lempar aja. Partai, partai. Jangan lagi nih. Ah, ya tenang aja. Mujili, mujili. Ah, ayo main. Mujili. Saya mau megangin gini masangnya. Oh iya. Izin dulu Bu Dani, izin dulu. Eh, ya, eh. Ada setuju nggak kalau saya pakai pegangin gini? Coba, bisa bikin susah eh? lagi coba coba. lagi yo. Di sini, di sini pom-poman Nah, biar nunggu dulu 13 nih lebih sukses. Amin. Amin. Tinggal ini. Ya, pegang kupingnya kencang. Lepas nanti. Uh. Tuh,